kita baca barusan dibaca oleh Habib Jamal adalah tentang kitab salah atau kitab tentang asrar salah terhasil rahasia-rahasia salat pada bab fadilatul khusyuk itu keutamaan khusyuk keutamaan khusyuk dan bagaimana cara kiat-kiat mencari khusyuk di dalam sholat Bagaimana caranya kita supaya sholat kita ini khusyuk? Supaya sholat kita ini adalah sholat yang diterima sama Allah Ta'ala. Khusyuk ya. Khusyuk dan hudur. Khusyuk itu artinya uh, tidak ada di dalam hatinya dan tidak ada di dalam benaknya kecuali Allah. Itu khusyuk. Kalau hudur adalah bahwa hatinya dan dirinya atau sholat yang dia kerjakan tadi itu hadir dia di hadapan Allah ya, dia bukan dia seakan-akan bukan berada di dunia ya tapi seakan-akan dia berada di satu tempat di mana tempat tersebut adalah tempat yang penuh dengan rahmat tempat yang penuh dengan kasih sayang tempat yang penuh dengan apa E, penuh dengan rahmat Allah, penuh dengan kasih sayang Allah Taala, penuh dengan cintanya Allah. Itu tidak ada hati kita kecuali untuk itu. Itu hudur namanya. Hadir, hudur semacam kalau antum lihat satu film itu antum sepaneng lihat diikuti dari mulai seri A episode A episode 1 2 3 sampai episode yang terakhir antum ikuti dengan seksama ya diikuti dengan teliti dengan seksama hingga bisa mengetahui jalan cerita dan alur ceritanya itu namanya hudur hudur namanya ya khusyuk itu apa khusyuk itu uh, apa mengerti apa yang di dalam cerita itu masalah di dalam cerita itu happy endingnya uh, masalan seneng ya uh, bertemu dengan pertemuan yang mengharukan hingga bisa meneteskan air mata kita pun juga ikut meneteskan air mata itu khusyuk namanya lah salat kita seperti itu mestinya harus seperti itu ya hudur kepada Allah khusyuk mengerti apa yang di dalam sholat kita itu yang harus kita hadirkan ke, atau yang, yang harus kita uh, hadirkan ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, hadilatul khusyuk. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa aqimis salat alidikri Tegakkanlah sholat untuk mengingat aku. Tapi Al Habib Ali bin Muhammad Al Habsyi ya, sebagaimana beliau menyadur dari keterangan Al Habib Idrus bin Umar, gurunya, itu mengartikan wa aqimi sholat dzikri itu tegakkanlah sholat supaya aku Allah mengingatmu kata beliau gitu jadi bukan kita yang mengingat Allah tapi supaya Allah Ta'ala yang mengingat kita kalau kita sholat itu Allah tahu kita artinya Allah Ta'ala ingat bahwa ini orang pernah sholat pernah rukuk, pernah sujud nah, nanti diomel omel kiamah sholatnya, rukuknya, sujudnya akan memberikan syafaat itu wa agimi salata li kata Habib Ali itu li itu bukan kepada kita kepada Allah tapi dari Allah kepada kita ya tapi mufasirin kebanyakan Quran mengartikan wa agimi salata li tegakkanlah salat untuk mengingat aku kata Allah untuk mengingat Allah kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman wala takum minal ghafilin janganlah kalian termasuk orang-orang yang ghafil yang lalai dalam salatnya lalai ya dalam arti kata sholat lalai ini di dalam sholatnya kemana-mana pikirannya, itu lalai. Itu. Ya, atau sholatnya tidak mengerti apa yang dia baca, itu lalai juga termasuk banyak macam-macam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang lain, la tagrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma tagulun. Janganlah kalian mendekati sholat sedangkan kalian dalam keadaan mabuk. Sukara itu mabuk. Ya, tidak ingat mabuk hatta ta'lamu ma taqulun hingga kalian mengetahui apa yang kalian ucapkan. Itu itu makna daripada mabuk. Berarti mabuk itu tidak mengerti apa yang kita ucapkan. Itu mabuk namanya. Tapi kalau kita mengerti apa yang kita ucapkan, berarti kita hudur, khusyuk. Ya. Kila sukara min kathratil ham. Dikatakan ada ulama mengatakan sukara maknanya mabuk di sini ya tidak sadarkan diri di sini maknanya adalah min kasratil ham karenanya banyak kesusahan orang kalau banyak susah sedih hatinya ham namanya kasratil ham banyak pikiran ya banyak banyak kepikiran banyak penat akhirnya pikirannya penuh di dalam otaknya dia sehingga itu banyak ham menimbulkan dia sumpek min kasratil ham ada bilang waqila min hubbid dunya ada dikatakan bahwa sukara di sini adalah orang yang mabak sadarkan diri di dalam sholatnya adalah karena banyak cinta kepada dunia. Itu orang kalau sholat Allahu Akbar. Kalau orang yang tidak cinta kepada dunia pasti sholatnya khusyuk. Tapi kalau orang sudah kedunian dia artinya tidak kemana-mana kecuali kepada dunianya. Pedagang ya kepada dagangannya, ahli kantor ya kepada kantornya, yang kerjanya di pabrik artinya kepada pabriknya terus gitu ya tergantung apa yang profesinya Wakilawah wahbun dikatakan oleh wahab ibn munabbih yang dimaksud di sini adalah sukara sukara itu mendem tadi mabuk tadi itu adalah zahirnya jadi kalau wahab mengartikan bahwa sukara itu adalah orang yang mabuk itu minum atau makan pil sehingga dia tidak sadar ya atau para imah begitu fafihi tambihun ala sakrit dunia di sini ada peringatan dari ulama. Ada peringatan tambi itu peringatan. Fafihi tanbihun di sini ada peringatan agar kita jangan sampai mendem atau jangan sampai mabuk dunia. Sakrit dunia. Tidak boleh kita saker. Saker itu adalah mabuk, gila. sakran, sakran itu kan gila. Orang sakran itu orang gila, ya sakrit dunia gila cinta kepada dunia id bayyana fihi al illata fagala karena Allah Subhanahu wa taala sudah menerangkan sabab musababnya. Kalau orang sudah kejegur dunia, itu mesti dia terserang penyakitnya dunia. Sehingga Allah taala mengatakan di dalam ayat itu apa? Hatta ta'lamu mata gulun, hingga engkau mengetahui apa yang kalian ucapkan. Kalau kalian tidak mengetahui apa yang kalian ucapkan berarti kalian belum sholat. Itu maknanya begitu. La tagrebus salata wa antum sukara hatta ta'lamu mata gulun. Jangan kalian mendekati sholat dalam keadaan kalian mabuk sehingga kalian mengetahui apa yang kalian ucapkan berarti kalau kita tidak mengetahui apa yang, apa yang kita ucapkan kita belum sholat meskipun zahirnya kita sholat zahirnya kita sholat tapi kita belum sholat kenapa? wa kam min musallin lam yashrab khamran wa huwa la ya'lamu ma yagulu berapa banyak orang yang sholat tidak minum khamr kita kan tidak minum khamr tidak minum bir tidak minum arak tidak minum ciu sadar kita tapi di dalam sholat kita banyak orang yang sholat tidak mengerti apa yang kita ucapkan. Nah, berarti bukan berarti sukara itu adalah orang yang mendem, bukan. Mendem dalam arti kata minum. Kalau itu sudah jelas tidak boleh dekat sama sholat itu. Karena tidak sadar akalnya kok. Tapi yang dimaksud sukara di sini kata sebagian ulama adalah orang ya adalah orang yang tidak sadar apa yang dia ucapkan. Jadi Bismillahirrahmanirrahim apa artinya? Buh, tidak tahu saya. Pokoknya saya baca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Kul a'udhu birabbin nas. Apa artinya kul a'udhu birabbin nas? Ah, serang ngerti. Pokoknya kul a'udhu birabbin nas. Nah, itu tidak ngerti berarti. Hatta ta'alamu mata gulun. Ya, meskipun ada sebagian ulama yang mengartikan sukara di situ adalah mabuk secara zahir. Ya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya, "Man shalla rak'ataini lam yuhaddits nafsahu fihi ma bi syai'in minad dunya ghufira lahu ma taqaddama min dzambih ya Arab Ya, ini lihat satu janjinya Rasulullah. Janjinya Rasulullah dikatakan oleh Nabi bahwa barang siapa yang sholat dua rakaat sholat sunnah barang siapa yang sholat dua rakaat sholat sunnah lam yuhadith nafsahu fihi ma bisyai'in minad dunya yang mana hatinya tidak berbicara atau tidak memikirkan sedikit pun dari dunia Barang siapa yang sholat dua rakaat di mana hatinya tidak memikirkan sedikit pun tentang masalah hal ehwal dunia ghufira lahu ma tagaddama min dzambih maka ia akan diampuni oleh Allah taala dari dosa-dosa yang sebelumnya begitu ya maka Al Habib Alwi al, ya Ibn Ali Al Habsyi Al Habib Alwi Abanya Habib Anis itu beliau mengatakan bahwa yang dinamakan orang yang dikatakan hancur hati yang karena Allah anak endal mungkasirati gulubuhum min ajli orang yang hatinya hancur karena aku kata Allah di dalam hadits kunci itu dikatakan itu yang bagaimana kata Allah Habib Alwi bin Ali bin Muhammad Al Habsyi beliau mengatakan bahwa orang yang hancur hatinya karena Allah taala itu adalah sedikit-sedikitnya minimal paling kecil setidaknya adalah ketika dia sholat kemudian dia selesai sholat salam hatinya kemudian dia mengatakan ya Allah sholatku hari ini tidak sempurna hari ini sholatku ya Allah tidak betul tidak khusyuk tidak hudur ini orang hatinya hancur karena Allah dan itu orang dekat sama rahmatnya Allah setidaknya itu minimal dia sudah mengetahui dirinya itu tidak sempurna kalau sholat bukan gitu terus orang kalau dia sholat sholatnya sempurna enggak belum sempurna kita punya sholat ya kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda innama sholatu tamas kunun watawaduun sholat itu gerakan sholat itu hanya menandakan tamas kunun tenang tidak boleh banyak gerak tidak boleh mengo kanan mengo kiri ke depan ke belakang tidak boleh tamas kunun tenang watawaduun rendah hati atau rendah diri di hadapan Allah ya tenang watawadu tawadu rendah diri rendah hati di hadapan Allah watadurruun munajat dia seakan-akan munajat sama Allah bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirobbilalamin alamin sebagian ulama kalau sholat sampai menangis dia sampai menangis meneteskan air mata karena dia munajat tadurru kemudian ta'awuh ta'awuh itu merintih ya Allah ya Allah ya Allah saya adalah menghadap kepadamu seakan-akan begitu seakan-akan watana dumun menyesal penyesalan sholat itu adalah satu doa rintihan penyesalan dirinya dari dosa-dosanya di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala hadir itu supaya kita hadir kita diajari sama Nabi untuk hadir ini dalam sholat kita supaya kita itu tahu apa yang kita ucapkan kemudian rintihan kita di dalam sholat tadi didengar sama Allah kemudian penyesalan dari dosa-dosa kita itu didengar dan dilihat oleh Allah subhanahu wa ta'ala itu dalam sholat kita seakan-akan seperti itu tanadum wa tadau yadaika kemudian kau letakkan kedua tanganmu di atas dadamu ya di bawah dada di atas pusar begini sambil kau ucapkan Allahumma Allahumma ini seakan-akan loh bukan jangan diucapkan jadi seakan-akan sholat yang kita lakukan ini adalah satu ketenangan kerendah hatian kemunajatan kerintihan penyesalan kita kepada Allah Ta'ala dengan kau meletakkan kedua tanganmu di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang mana hatimu mengatakan kepada Allah Allahumma Allahumma ya Allah ya Allah ya supaya kita tuh hudur sama Allah ya Allah ya Allah ya faman lam yaf'al fahiya khidaj orang yang tidak mempraktekkan ini fahiya maka sholatnya khidaj khidaj itu apa? kurang sempurna sholatnya tidak khusyuk tapi kalau dia mempraktekkan ini insya Allah sholatnya khusyuk ini resepnya Rasulullah ini. Ya. Wa yurwa ruwiya anillahi subhanahu wa ta'ala ya dikatakan diriwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala ini hadits qudsi berarti di dalam kitab-kitab yang dahulu fil kutubis salifah annahu qala bahwa sesungguhnya Allah taala berfirman laisa kullu musallin ataqabbalu salah salata tidak semua orang yang sholat aku terima sholatnya Allah ini yang mengatakan Allah Laisa kullu musallin atagabbalu salatah. Tidak semua orang yang salat aku terima salatnya. Ya. Innama aqbalu salata man tawadda'a li azamati lam yatakabbar ala ibadi wa ut'imul wa at'amal faqiral ja'i ali wajhi. Dikatakan orang yang salatnya aku terima adalah ada ciri-cirinya. Siapa cirinya? Satu yang aku terima adalah orang yang rendah hati. Rendah diri, rendah hati, seakan-akan dia tidak mempunyai kekayaan dan tidak mempunyai dirinya di hadapan keagungan Allah Ta'ala waktu antum menghadap ke Ka'bah qiblah, antum menghadapkan diri antum kepada Allah Ta'ala saya tidak punya apa-apa seakan-akan begitu saya tidak punya apa-apa saya miskin, saya fakir saya tidak memiliki apa-apa saya hanya punya Allah Ta'ala yang saya harap-harapkan li'adhamati Walam yatakabbar ala ibadi dan orang tersebut tidak sombong di hadapan hamba-hamba Allah. Selalu rendah hati di hadapan hamba Allah. Dia mengatakan bahwa hamba-hamba Allah ini lebih mulia daripada diri saya. Itu tidak pernah sombong orang tersebut, ya. Wa'at amal fakir al ja'i ali wajhi dan dia beli dan dia berikan kepada orang-orang fakir, orang-orang miskin, orang-orang fakir yang jatuh papa, yang tidak punya apa-apa, dia berikan makanan karena mereka adalah orang-orang yang lapar yang mana di, mereka memberikan makanan ini kepada orang-orang fakir tujuannya adalah untuk mengharapkan aku kata Allah ini orang yang seperti ini sholatnya diterima sama Allah ya itu orang yang sholatnya diterima sama Allah SWT maka dulu ada satu ulama Sayyid Abdul Ghadir bin Ahmad Bil Fagih kemudian itu kalau dia akan sholat menuju ke masjid saya punya guru Al-Habib Salat Lidrus mengatakan bahwa kalau dia datang mau pergi ke masjid itu dia mau sholat sunnah dia kalau sholat duha ke masjid datang ke masjid sholat duha kemudian ngasih pengajian itu sebelum dia datang ke masjid dia cari fukorok keliling jalan kaki jalan kaki cari fukorok sudah semua orang fukorok di daerah itu kemudian dia berikan makanan dan dia puaskan hatinya baru dia datang ke masjid sholat duha kemudian dia buka deres taklim ya Bismillahirrahmanirrahim radhiyallahu ankum وقال صلى الله عليه وسلم انما فرضت الصلاه وامر بالحج والطواف واشعرت المناسك لإقامة ذكر الله تعالى فإن لم يكن في قلبك للمذكور الذي هو المقصود والمبتغى عظمة ولا هيبة فما قيمة ذكرك وقال صلى الله عليه وسلم للذي أوصاه وإذا صليت فصل صلاة مودع أي مودع لنفسه أو مودع لهواه مودع لعمره سائر إلى مولاه كما قال عز وجل يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه وقال تعالى واتقوا الله ويعلمكم الله وقال الله تعالى واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وقال صلى الله عليه وسلم من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من الله إلا بعدا والصلاة مناجاة فكيف تكون مع الغفلة وقال بكر بن عبد الله يا ابن آدم إذا شئت أن تدخل على مولاك بغير إذن وتكلمه بلا ترجمان دخلت قيل وكيف ذلك قال تصبغ وضوءك وتدخل محرابك فإذا antakat dakhalta ala maulaka bi ghairi idnin fatukallimuhu bi ghairi turjumanin wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhaddithuna wa nuhaddithuhu fa idza hadaratis salatu fa ka'annahu lam ya'rifna wa lam na'rifhu ishtighalan bi 'azamatillahi azza wa jal eh, khusyuk ini orang-orang khusyuk orang-orang khusyuk di zaman Rasulullah itu kalau sudah dihadapkan salat panggilan salat ditinggal semuanya ya ini khusyuk orang-orang lihat khusyuk ini dulu ada satu ulama kalau sudah mengerjakan sholat dimana kalau dia sudah berdiri tidak mungkin ruku. kalau sudah ruku tidak mungkin bangun kalau sudah bangun tidak mungkin dia akan bangun tidak sujud itu seakan-akan berdirinya tadi ini bahwa kapan mau ditunggu rukuknya nanti kalau dia sudah selesai hubungannya kepada Allah Ta'ala dan selesai apa yang dia baca dia akan rukuk seakan-akan gitu kalau rukuk kapan dia bangun dari rukuknya tidak ada yang tahu kalau dia sudah selesai dari bacaan rukuknya dan sudah selesai khusyuannya di dalam rukuk dia akan iktidal ini orang sholat sunnah bukan sholat wajib ya orang sholat sunnah kalau sholat wajib berjamaah kan harus mengetahui makmumnya kalau orang sholat sunnah dia sholat sendirian boleh mau lama mau apa boleh yang penting jaga tumak nina kemudian kata Rasulullah dalam hadisnya sesungguhnya sholat itu yang hanya uh, innama furidotis sholat hanya saja kita difardukan sholat oleh Allah kita diwajibkan, difardukan, diharuskan kita tidak boleh ninggalkan sholat wa umira bil haji wa tawaf kemudian kita diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk haji dan tawaf di Ka'bah wa usyiratil manasik dan kita diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk mensyiarkan manasik haji manasik haji, ibadah haji ya li igamati zikrillahi ta'ala apa tujuannya? sholat, tawaf, haji, manasik haji apa tujuannya? li igamati taala untuk menegakkan bahwa ini Allah taala yang perintahkan. Jadi supaya matanya orang-orang Kristen, matanya orang-orang di luar Islam ini melek matanya. Ternyata orang Islam ini punya tujuan dan mengikuti peraturan agamanya dengan baik gitu. liigamati igamati taala. Failam ilam yakun fi qalbika lil madhkuri alladhi huwal maqsud wal mubtagha. Jika di dalam hati kita ikhwani, jika di dalam hati kita semua ini tidak ada sama sekali saat kita melakukan sholat atau saat kita melakukan ibadah apapun yang kita lakukan tidak ada di dalam sama sekali di dalam hati kita ini mengingat apa yang harus kita ingat siapa yang harus kita ingat madkuru Allah tidak ada sama sekali kosong Allahu Akbar kosong hampa tidak ada sama sekali yang kita ingat yang kita ingat cuma dunia kita tok Allah tidak ada di hati kita lil madhkuri. Padahal yang sesungguhnya harus diingat itu dia. Dia yang menciptakan kita. Ya. alladhi wal maksud diingat di sini adalah dia Allah, wal mubtagha yang dicari itu Allah, ridhonya, cintanya Allah taala. Azamah wala haibah, keagungan Allah taala. Itu yang kita cari, wala haibah dan di dalam sholat kita tidak merasakan apa-apa. Wala haibah, kewibawaan Allah taala tidak ada. Bahkan kadang-kadang kita sholat kukur-kukur, kita sholat kadang-kadang urusan sama kancing baju, ya kan? Kadang di dalam sholat kita urusan sama bolpen kita atau jam tangan kita atau barangkali HP kita yang ada di kantong. Tidak ada haibah sama sekali. Tidak seakan-akan wibawa Allah Ta'ala di hadapan kita itu kosong. Tidak ada sama sekali. Dikatakan oleh Imam Ghazali, Fama gimatu zikrik. Kalau begitu apa nilai nilai zikirmu kepada Allah? Kita saat sholat sama Allah tidak ada. Ya Allah kosong. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Plus keluar dari masjid kosong. Tidak bawa nilai apa-apa. Ya. Fama gimatu dzikrik? Kalau begitu apa nilai zikirmu kepada Allah? Kosong. Wa qala sallallahu alaihi wasallam lilladzi ausah. Kemudian Rasulullah berkata kepada orang yang diwasiati oleh beliau, "Wa idza shallaita fasalli salata muwaddi'in." Kata Rasulullah, Wahai orang, wahai manusia yang dikasih wasiat sama Rasulullah, apabila engkau sholat, maka lakukan sholat yang kau lakukan tadi ini adalah sholat penghabisan, sholat pamitan istilahnya. Ya Allah, saya pamit, ini sholat saya yang terakhir gitu. Supaya sholat kita itu khusyuk. Katakan di dalam diri kita bahwa sholat subuh yang saya lakukan ini adalah sholat subuh terakhir. Besok saya tidak sholat subuh di sini, saya sudah mati zuhur nanti katakan dalam diri kita bahwa sholat zuhur ini adalah sholat zuhur saya yang terakhir besok rebu saya tidak sholat zuhur saya disolati kalau nanti panjang umur sampai sholat asar katakan dalam diri kita ini sholat asar saya yang terakhir besok rebu saya tidak sholat asar saya disolati asar nah, saya, saya disolati jenazah habis sholat asar di masjid ini misalnya begitu fasalli sholata muaddi'in Maksudnya apa? Muwaddi'un li nafsihi. Dia pamitan sama dirinya, diri, jiwa. Selamat tinggal. Habis ini saya tidak ketemu sama kau lagi. Nanti di akhirat ketemunya. Muwaddi'un li hawa. Dia pamitan sama hawa nafsunya. Muwaddi'un li umrihi. Dia pamitan sama umurnya, umur. Umur saya 40 tahun, 60 tahun, 50 tahun, 80 tahun. Habis itu saya sudah tidak bertemu lagi sama umur saya di dunia. Selesai tamat riwayat saya sa'irun ila maulah di dalam sholatnya seakan-akan dia berjalan menuju ke Allah nah ini ini ini resepnya orang mau ini sa'irun ila maulah seakan-akan di dalam sholatnya dia itu berjalan menuju Allah seakan-akan begitu kama qala azza wajal sebagaimana Allah taala berfirman ya aywal insanu kaka dihon ila rabbika famu famulagi wahai manusia wahai manusia sesungguhnya engkau telah berusaha dengan sungguh-sungguh di dalam usahamu untuk menuju kepada Tuhanmu kathan famu lagi maka ketahuilah engkau akan bertemu dengan Tuhanmu ini Quran yang bicara wahai manusia engkau telah sungguh-sungguh engkau telah berusaha dengan usahamu menuju kepada Tuhanmu ketahuilah bahwa engkau akan bertemu dengan dia famu laki kau pasti bertemu dengan dia Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang sholatnya tidak mencegah dirinya dari perbuatan keji dan mungkar, maka tidak menambah dirinya dekat kepada Allah Ta'ala. Malah bertambah dirinya jauh dari Allah. Sholat, tapi sholatnya malah dia dengan sholat itu tambah jahat, tambah jahat. Nah, dengan sholat tadi malah dia bertambah mungkar, bertambah mungkar, bertambah keji dan bertambah keji itu tidak menambah dirinya dekat kepada Allah Ta'ala justru malah mendorong sholatnya tadi menjadi hujatan aleh wa syahidan aleh menjadi bukti yang jelek nanti diomel kiamah kita disidang sama Allah Ta'ala sholat kita akan nongol ya Allah ini dulu orang ini dulu ngerjakan sholat ngerjakan ruku ngerjakan sujud ngerjakan zikir ngerjakan wirid tapi tidak dari hatinya ya Allah bagaimana kata Allah Ta'ala lemparkan digiring sama sholatnya masuk neraka sholatnya yang dorong dia didorong didorong sampai jerumus kita masuk dalam lubang neraka walaikumsalam jadi maksudnya begitu ya jadi kalau sholat yang kita lakukan dengan khusyuk dengan hudur paling tidak ada niat eh ikhwani jangan tidak ada niat sama sekali saya niat kepingin sholat saya khusyuk paling tidak begitu saya tidak bisa khusyuk saya tidak khusyuk ya dilatih nanti zuhur gitu saya kepingin sholat saya khusyuk jangan tidak apa-apalah yang penting kan khusyuk ya meskipun khusyuk itu sunnah bukan wajib bukan rukun tapi harus ada niat kepingin diri kita supaya sholat kita itu khusyuk atau kalau tidak bisa khusyuk saya sholat kita kita mengatakan ya Allah hari ini saya sholat saya tidak betul ya Allah sempurnakanlah jangan kau adab dengan sholat saya nanti dia memiliki kiamat itu nanti dia memiliki kiamat kita akan diselamatkan sama Allah kemudian kata Imam Ghazali aneh orang-orang zaman sekarang ini kata Imam Ghazali sholat ini kan munajat sholat ini kan doa Bagaimana seseorang yang saat dia meminta kepada Allah, memunajat kepada Allah, berdoa kepada Allah, tapi lalai dia. Ini mustahil. Kenapa sholat itu dikatakan sebagai sesuatu alat untuk munajat kepada Allah, berdoa kepada Allah, minta mohon kepada Allah, tapi kok lalai? Ya? Kemudian Bakar bin Abdullah mengatakan, wahai manusia, jika engkau ingin masuk ke tuanmu, jika kau ingin masuk ke tuanmu, ke majikanmu, bihiri iznin tanpa dengan izin, tanpa dengan izin, tuan, saya mau masuk rumah boleh tidak? Tidak pakai izin. Dan kau akan berbicara kepada majikanmu tadi tanpa penerjemah. Bila turjumanin dakalta, boleh kau masuk, tidak apa-apa. Ini kata seorang imam, Bakar bin Abdullah. Wahai manusia, jika kau ingin masuk ke majikanmu tanpa izin dengan dia, dan tanpa penerjemah untuk masuk ke tuanmu tadi, untuk masuk ke presiden penguasa, masuk ke majikanmu, kau boleh masuk. Kemudian ditanya, "Wa kaifa dhalik? Bagaimana caranya wahai Bakar?" Supaya kami bisa masuk ke tuan kami, ke majikan kami tanpa izin, tanpa minta izin, tanpa ada penerjemah. Bagaimana caranya? Qala tusbighu du'aka wa tadkhulu mihrabaka. Engkau sempurnakan wudhumu di sana kemudian kau datang ke tempat musolamu atau di mihrabmu untuk mengerjakan sholat faidan anta gadakhal ta'ala maulaka bi ghairi idnin maka saat itu kau masuk ke tempat majikanmu tanpa izin dengan dia fatukalimuhu bi ghairi terjuman engkau berbicara kepada tuanmu kepada majikanmu tanpa penerjemah nah, kalau anda masuk ke presiden sekarang ada ajudan-ajudannya ada menteri-menterinya Kau harus masuk ke dia sebelum masuk ke dia masuk kemana dulu? Masuk ke menterinya dulu. Minta surat keterangan atau masuk ke tempat ini, ke tempat ini, ke tempat ini, ke tempat ini. Sampai lolos di beberapa tempat baru masuk ke tempat presiden. Tapi kalau kepada Allah tidak perlu begitu. Kau sempurnakan wudhumu, datang ke mehrabu dengan baju yang pantas. Sandingkan hatimu dan hadirkan hatimu ke hadapan Allah. Takbir. Allahu Akbar. Saat itu Allah mengizinkan. Udkhul, masuk. ya kemudian dikatakan bahwa dulu ada satu orang kaya ada satu orang kaya ada seorang guru bicara kepada muridnya ada seorang guru bicara kepada muridnya saat guru tadi bicara kepada muridnya muridnya cuma diem saja ini orang-orang zaman sekarang gurunya berbicara muridnya diem saja hatinya seakan-akan lalai gurunya tahu kalau muridnya hatinya lalai sama gurunya dipanggilkan orang kaya ya dipanggilkan orang yang kaya yang banyak duitnya suruh bicara eh, kau bicara sekarang karena orang-orang saat itu banyak dilihat kan materi wah yang suruh bicara orang kaya ayo katanya orang kaya saya tidak punya ilmu syekh bagaimana diajari diajari bicarakan kepada mereka begini begini begini diajari saat diajari kemudian saudara-saudara saya akan bicara semua memperhatikan karena orang kaya yang bicara <laughs> katanya gurunya ini lihat orang-orang Orang-orang yang seperti orang sudah dilalaikan hatinya sama Allah Ta'ala Kalau yang bicara orang yang punya materi baru dia Tapi kalau yang bicara orang yang berilmu Dia punya kedekatan dirinya kepada Allah Punya apa istilahnya punya kedudukan di hadapan Allah Kadang-kadang tidak -kadang tidak digubris ya. Kemudian Rasulullah SAW eh, Sayyidina Aisyah radhiyallahu taala anda berkata berkata Dulu Rasulullah SAW senang bercanda kepada kita. Karena yuhadithuna wa nuhadithu Dulu Rasulullah kalau bicara kepada kita dan kalau kita bicara kepada beliau kata Siti Aisyah berbicara bercanda. Ya, gelak tawa, canda, bersendau gurau, kemudian ya ada senyum, ada ini. Kata Siti Aisyah. Fa idza hadaratis shalah tapi kalau sudah ada panggilan Bilal, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau sudah ada panggilan salat, waktu salat sudah hadir, faka'annahu lam ya'rifna wala na'rifuh ditinggal kami sama Rasulullah seakan-akan dia tidak pernah kenal kami dan kami tidak pernah mengenal dia kata Siti Aisyah istighalan bi'azamatillahi azza karena kita disibukkan untuk menghadap kepada keagungan Allah itu kalau sudah panggilan sholat tinggal ya langsung pakai imamahnya pakai jubahnya pakai ridaknya siwaknya langsung sholat Rasulullah Allahu Akbar sebagai sunnah kebeliau Seakan-akan dia tidak pernah mengenal kami. Ya. Kemudian waqala sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yanzurullahu ila salatin la yuhadzirur rajulu fiha galbahu ma'abadanihi. Dikatakan bahwa oleh Rasulullah bahwa Allah tidak akan melihat solat seseorang yang tidak menghadirkan hatinya bersama dengan badannya saat dia sholat. Tidak dilihat sama Allah. Sehingga dalam ini tafsir ini hadis dikatakan bahwa ketika dia sholat takbir Allahu Akbar dia mengatakan hatinya lebek ya Allah saya sekarang datang ya Allah Allah mengatakan hatimu tidak hadir la lebek wala sa'dik kau tidak diterima dan tidak ada kebahagiaan itu seperti orang haji kalau hajinya dengan uang haram atau dia tidak meninggalkan keluarganya atau bahkan dia tidak meninggalkan tetangganya yang miskin sementara dia umroh atau dia haji dua kali atau tiga kali dikatakan bahwa saat dia melakukan lebih Allahumma lebih lebih kala syarikala lebih maka Allah mengatakan la lebih wala za'dik kau bukan tamuku Allah tahu ya maka yang yang lebih penting adalah kehadiran hati kita di dalam sholat itu ya kalau kita hadir hati kita bersama dengan badan kita saat kita sholat maka kita akan diterima sama Allah. Wakana Ibrahimul Khalil idagama gama ila salati yusma wajibu galbihi alamilen. Bayangkan. Dikatakan bahwa dulu Ibrahim Al-Khalil seorang ulama namanya Ibrahim Al-Khalil apabila dia mendirikan sholat malam, sholat tahajud, sholat malam maka akan didengar detak jantungnya wajibu galbih akan didengar detak jantungnya sejarak 2 mil 2 mil itu orang dengar dek dek dek dek dek dek detak jantungnya Ibrahim Al-Khalil ini saking takutnya sama Allah ya wakana sa'idut tannuhi wakana sa'idut tannuhi idha shalla lam tanggati dumu'u min khaddaihi ala lihyatihi dulu seorang ulama namanya Sa'id At-Tannuhi apabila dia sholat maka tidak berhenti derai air matanya itu menetes di pipinya sampai membasahi jenggotnya derai air mata terus nangis terus Sayyidina Umar ibn al-Khattab kalau sudah sholat selesai sholat orang mengerti ada garis kecil di sini hitam ditanya ya Umar Amirul Mukminin ada garis hitam ini apa tidak apa-apa tidak bukan apa-apa ini apa ini ditanya ini adalah bekas air mata tempatnya air mata ngalir nih. sampai ada bekas bercak hitam di pipinya Sayyidina Umar ibn Khattab dua di pipinya bekas air mata kalau mengalir setiap sholat mesti nangis dia ya seperti itu wara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat seorang laki-laki ya'bathu bilihyatihi fi salati memain-mainkan atau bermain-main dengan atau dengan jenggotnya di dalam sholat jenggotnya dipegang-pegang begini ya dalam sholat kumisnya dipegang-pegang gini dalam sholat kata Rasulullah fagala kata Rasulullah fagala lau khasha'a galbu hadha la khasha'at jawarihu kalau orang ini hatinya khusyuk maka tidak mungkin dia akan main sama sama jenggotnya tanda bahwa dia tidak khusyuk anda kalau lihat ada orang kalau sendakepnya gini atau kalau sendakepnya gini atau orang baris kalau ada baris tentara baris begini itu kadang-kadang tangannya kan gini tangannya gini nah, gini itu menandakan apa menandakan getaran hati getaran hatinya ada orang ya ditanya bagaimana anda sudah siap apa belum ya begitulah nah, itu getaran hati ya, ya sama waktu dia kalau sholat dia memarmainkan begini atau main kopiah atau main tangan atau main kadang kukunya. Kata Rasulullah, kalau dia khusyuk hatinya, tidak mungkin dia akan mempermainkan jawarehnya, anggota tubuhnya. Dia akan khusyuk. Ya. Al Habib Muhammad bin Husain Al Idrus, Surabaya, Ketapang. Kecil Al Idrus itu. Panggilannya Habib Neon. Wajahnya putih bersih. Itu kalau sudah sholat sampai ada seekor burung hinggap di atas kepalanya. Dikiranya batu, karena tidak banyak gerak kalau sudah ruku Allahu Akbar burungnya terbang mencolok lagi ke punggungnya tenang tidak gerak sama sekali kalau sudah iktidal itu sholat sunnahnya dia ya kemudian wayurwa diriwayatkan annal hasan nadhara ila rajulin ya'badhu bil hasa Sayyidina Hasan Al-Basri meriwayatkan dia pernah melihat ada seseorang laki-laki waktu sholat main kerikil. <laughs> waktu sholat itu main kerikil. Atau waktu zikir itu main kerikil dia. Zikir bukan sholat, zikir itu main kerikil. Ada zikir di la ilaha illallah dia main kerikil. Kerikilnya diuncal-uncalkan, masukkan lagi sini, uncalkan lagi, masukkan lagi, uncalkan, main kerikil. Bilhasa. Wa gulu. Selesai zikir dia berdoa kepada Allah. Allahumma zawijnil hurul'in Ya Allah, kawinkan aku dengan bidadari-bidadarimu di surga Allahumma zawidnil hurul ain ya Allah kawinkan aku dengan bidadari-bidadarimu di surga fagala kata Sina Hasan Al-Basri bi'sal khatib anta taktubul hurul ain wa anta ta'bathu bil hasa kata Sina Hasan Al-Basri sungguh yang meminang ini adalah orang yang jelek sungguh yang meminang bidadari ini adalah orang yang jelek orang yang tidak baik engkau ini meminang bidadari kepada Allah subhanahu wa ta'ala tapi kau main dengan kerikilnya saat dia pikir dia main sama kerikil tapi engkau ingin meminang bidadari dari mana diterima sama Allah tidak mungkin ya waqila li khalaf ibn ayyub waqila li khalaf ibn ayyub dikatakan kepada khalaf ibn ayyub ala yu'zika dhubab fi sholatika fatatrudaha apakah engkau terganggu dengan seekor lalat di dalam sholatmu kemudian engkau gusah lalatnya apakah kalau kau sholat kemudian ada lalat ada di hadapanmu lantas kau gusah lalatnya kau terganggu dengan lalat itu dikatakan qala kata Khalaf ibn Ayyub qala la u'awwidu nafsi syai'an yufsidu ala sholati aku tidak ingin membiasakan diriku kalau aku menegakkan sholat di hadapan Allah Ta'ala aku rusak sholatku aku rusak sendiri sholatku tidak mau qila lahu wa kaifa tasbiru ala dalik bagaimana wahai khalaf ibn ayub engkau bisa sabar dari gangguan lalat yang ada di hadapanmu ketika kau sholat bagaimana kau bisa sabar qala dia berkata balagani annal fusa biruna tahta aswati sultan telah sampai berita kepada aku bahwa orang-orang fasik orang-orang fasik orang-orang yang nakal, orang-orang fasik, mereka bisa sabar dari cambukannya sultan, dari tahta aswati sultan. Mereka bisa sabar dari cambuknya raja-raja dulu ya, raja-raja dulu kalau ngelihat apa ajudan-ajudannya kurang tepat, kurang baik, kurang bagus dicambuk. Tapi orang fasik itu kalau dicambuk sama raja dikasihkan gegernya. Tidak apa-apa raja, saya tidak baik hari ini melakukan, dicampuk sama raja, ceter. Kalau tidak baik dua hari, dicampuk lagi sama rajanya, ceter. Raja-raja dulu zalim. Annal fusak yasbiruna tahta aswati sultan. Liugala fulan sobur. Dikatakan orang-orang fasik ini bisa sabar atas cambuknya sultan atau cambuknya raja-raja supaya dikatakan bahwa dirinya adalah penyabar supaya raja mengatakan orang ini tiap hari saya cambuk tapi dia tidak berubah kepada aku dia adalah orang yang sabar kata sultan wa nabi bidalik kalau dia sudah dibegitukan oleh sultan dia fakir bangga saya tadi dikatakan sama raja bahwa saya adalah penyabar nabi bidalik dia bangga ini fusak orang-orang fasik fa'ana ga'imun baina yaday rabbi afa ataharaku saya ini sekarang berada di hadapan Allah Ta'ala masa saya mau bergerak gara-gara lalat tak mungkin akan saya tinggal ini lalat saya tidak peduli sama nyamuk saya tidak peduli sama lalat saya hanya peduli kepada Allah ini orang yang khusyuk betul-betul ya kemudian ikhwani yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sedikit lagi wa yurwa an muslim ibn yasarin annahu kana idha arada salah galali ahlihi tahaddathu antum fa inni lastu asma'ukum Dikatakan diriwayatkan dari Muslim Ibn Yasar kalau dia ingin menegakkan sholat dia akan sholat dia berkata kepada istrinya dan anak-anaknya eh istriku dan anak-anakku ini didudukkan tahaddatu antum berbuatlah berbicaralah jerit-jerito istilahnya gitu berteriak-teriaklah tidak apa-apa mau gendangan gendangan gendangan Rubai ibn Khaitham itu mengatakan kepada istrinya dan anak-anaknya kalau saya sudah sholat gendangan tidak apa-apa tapi kalau saya tidak sholat jangan gendangan saya mau istirahat saya mau ngaji Quran tapi kalau saya sudah sholat gendangan oh, depan saya tidak apa-apa fa ini lastu asma'ukum karena aku tidak dengar kalian kalau sudah sholat tidak dengar apa-apa sholat tok istighraq tenggelam dalam sholat nih jadi kalau dicuri, tidak eh, eh, eh, dengar dia ini orang yang sudah khusyuk ini ya kalau kita suruh gitu bubrak apa ya kita baca malam tak karu-karuan ya Wa yurwa annahu anhu annahu kana yusalli yawman fi jami'il Basrah. Diriwayatkan bahwa Muslim Ibn Yasar ini pernah sholat pada satu hari di Masjid Jami' Basrah. Di Masjid Jami' Basrah. Fasagatat nahiyatun minal masjid. Tiba-tiba di masjid itu roboh sebuah tiangnya. Cagaknya ini roboh. Amutnya tiangnya ini ada satu satu tiang masjid itu roboh. Anna suli Dalek manusia satu masjid semuanya berkumpul di tiang itu untuk lihat mana atau tiang yang roboh. Ya. Falam yash'ur bihi sorafamina sorafa minas Adapun Muslim Ibn Yasar tidak ngerti apa-apa. Dia sholat. Ya, tidak ngerti. Falam yash'ur bihi, tidak merasa kalau ada yang roboh, tidak ada. Selesai sholat baru, mana orang-orang ini? Lihat tiang yang roboh, baru dia lihat. Aku tidak lihat, tidak dengar kalau ada tiang roboh. Eh, tiang roboh segitu besarnya Suaranya begitu menggelegar kau tidak dengar, tidak dengar. Yang aku dengar hanya Allah, yang aku lihat hanya Allah, yang aku rasakan hanya Allah. Hilang. Istighraq tenggelam dalam sholatnya. Ya, itu orang yang khusyuk seperti itu. Wa kana Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala anhu wa karrama wajhah. Sayyidina Ali bin Abi Talib idza hadara waktu salat yatazalzal wa yatalawwan wajhuh. Kalau sudah datang waktu salat, panggilan adzan yatazalzal, deg-degan sampai detak jantungnya diriwayatkan dalam seriwayat dalam syarahnya ini hadi ini ini Yahya Alumuddin sampai dikatakan detak jantungnya Sayyidina Ali itu hingga membuat baju Sayyidina Ali itu detaknya juga ikut berdetak gini takut kepada Allah ya tazalzal guncang hatinya ya wayatalawan wajhu wajahnya berubah pucat pasti ya fagila lahu ya malaka ya amiral mu'minin sehingga ditanya apa yang terjadi wahai amirul mu'minin fayaqulu jaa waktu amanatin aradahallahu ala samawati wal ardi wal jibali fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamaltuha dikatakan oleh Sina Ali telah datang waktu amanat yang pernah ditawarkan oleh Allah Ta'ala kepada tujuh lapis langit dan kepada tujuh lapis bumi dan amanat ini pula pernah ditawarkan oleh Allah Ta'ala kepada gunung-gunung yang ada di muka bumi fa'abaina an yahmilnaha mereka semua enggan untuk menerima amanat ini wa ashfaqna minha karena mereka khawatir untuk mengkhianatinya wa hamaltuha adapun aku Ali bin Abi Thalib yang lemah ini mampu untuk bawa ini amanat ya Allah bagaimana aku tidak takut kata Sayyidina Ali ini ya wa yurwa an Ali bin Husain annahu kana idza tawaddaa isfarra launuh Sayyidina Ali bin Hussein, anaknya Sayyidina Hussein bin Ali bin Abi Talib, apabila dia berwudu di jeding di kamar mandi, keluar dari kamar mandi berubah wajahnya. isparra launuh, memucat. Wajahnya menjadi menguning. guru lahu ahluhu, maka istri dan anak-anaknya berkata kepadanya, "Ma hadzal ladzi ya'tarika ya'tarika indal wudu?" Ya Abah, wahai suamiku, wahai ayahku, apa yang terjadi di dalam kamar mandi saat kau berwudu? Apa ada yang mengganggumu sehingga wajahmu menjadi pucat pasi seperti ini? Fayaqulu atadruna baina yadayi man uridu an agum? Apakah kalian tidak tahu sebentar lagi aku akan berdiri di hadapan siapa? Di hadapan Allah Azza wa Jalla. Jadi wajahnya menjadi pucat pasi takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah fadilatul khusyuk yang pernah dimiliki oleh orang-orang salihin sebelum kita. Nah, Contohnya adalah mereka-mereka yang seperti ini bukan sebagai dongeng, bukan sebagai cerita belaka tapi untuk kita amalkan. Paling tidak kita mawas diri atau kita memperhitungkan diri kita di dalam sholat kita apakah kita sudah bisa khusyuk sebagaimana mereka juga bisa khusyuk nah, kita mohon kalau kita tidak bisa khusyuk kita mohon kepada Allah ya Allah sebagaimana kau berikan khusyuk sholat itu kepada orang-orang salihin sebelum kita berikan khusyuk itu kepada diriku ya Allah supaya aku khusyuk di dalam sholatku Nah, dengan demikian mudah-mudahan insya Allah sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dijadikan sebagai syahidan lana la syahidan alaina wa hujjatan lana la hujjatan alaina sehingga insya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 الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا ومضى بكتاب بيننا شفاء وعلى الآل الكرام شرفا وعلى صحب المصابيح الهدى اللهم اهدنا بهدى واجعلنا ممن يسارع برضا ولا تولنا وليا سوى ولا تجعلنا ممن خاف امرك وعافنا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم والحمد لله رب العالمين